والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك مسالكه المستقيمة أما بعد Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang terhormat <clears throat> Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta hidayah dan taufiknya. Pada malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam majlis yang penuh barokah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ialah majlis taklim, majlis pengajian, majlis kita meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita dapat mencapai kebahagiaan hidup kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia yang sementara ini terutama di dalam alam akhirat yang kekal abadi dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala memang saudara-saudara satu-satunya jalan untuk kita membina diri kita masing-masing agar kita menjadi hamba Allah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kita berada di atas as siratul mustaqim dengan mengenal dan mengetahui ilmu ilmunya yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga majelis kita yang beracarakan pengajian serta menggali ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW demi tercapainya kebahagiaan hidup yang sempurna marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita kesemuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan serta panjang umur hingga dapat meneruskan apa yang telah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, pengajian kita pada malam ini kita melanjutkan apa yang ada di dalam risalah atau buku catatan yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengajian yang lalu telah kita memasuki al-majlisul awal, majlis pertama. Di dalam majlis pertama sudah saya sampaikan dengan sekedar saya jelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam majlis pertama ini. Memang saudara-saudara, sebagaimana yang sudah saya terangkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kita yang merupakan agama Islam dan merupakan pimpinan ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama Islam dipokokkan atau disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka jelas Al-Quranul Karim adalah kalamullah lafzan wa ma'nan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam lafadznya dan dalam maknanya. Lalu kesemuanya itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sabda-sabdanya, dengan amal-amal perbuatannya dan penetapannya yang mana penjelasan-penjelasan dari Nabi Muhammad SAW itu yang dikenal dengan sebutan al-hadis atau as-sunnah. Maka dengan dua pokok inilah menjadi sumber daripada ajaran agama Islam. Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun yang ada sangkut pautnya dengan hukum keluar daripada Al-Quran dan Hadis ialah Al-Ijma dan Al-Qiyas. Ini sudah saya sampaikan dalam pengajian-pengajian yang lalu, maka inilah menjadi pegangan dan dasar kita mempelajari ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala berfaktorkan tiga pokok: aqidah syariah dan akhlak akidah keyakinan atau keimanan serta kepercayaan syariah amal perbuatan dari mulai ibadat khusus sampai ibadat umum dan akhlak atau budi akhlak sopan santun dan cara bergaul tiga-tiga ini merupakan pokok pangkal dari seluruh ajaran agama Islam, seluruh apa yang terkandung dalam Al-Quran dan apa yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, setelah ayat Al-Quran yang ada atau yang tercantum dalam lembaran ini atau dalam risalah ini saya sampaikan dalam pengajian yang lalu sekarang kita lanjutkan ialah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal-amal perbuatan itu dengan niat wa innama likulli ma nawa dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang apa yang ia niatkan faman kanat hijratu ila Allah wa rasulih maka barang siapa adalah hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya fahijratuhu ilallahi wa rasulih Sungguh hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu litunya yusibuha. Dan barang siapa adalah hijrahnya karena keduniaan yang akan ia capainya awim ra'atin yang kehuha atau wanita yang akan ia kawininya fahijratu ila ma haja ilaih sungguh hijrahnya itu kepada apa yang ia berhijrah kepadanya itu rawahul bukhari wa muslim ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ahli ahli hadis yang terkenal. Dari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, kita umat Islam, laki-laki dan perempuan, di mana saja kita berada, pada masa apapun saja kita hidup, hendaknya kita mengetahui biografi atau riwayat hidup sahabat sahabat Nabi Muhammad SAW. Di samping kita harus mengetahui sejarah riwayat hidup atau biografi Nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi serta rasul yang lain. Walaupun dengan garis-garis besarnya. Memang saudara-saudara, di dalam kita memperjuangkan agama Islam, demi tercapainya keriduan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang saya terangkan pokok pangkalnya atau dasar pengambilannya Al-Qur'an dan hadis pun di situ penting sekali adanya at-tarikh sejarah. Nah, maka kalau kita ambil kesemuanya ialah Quran, hadis dan at-tarikh sejarah. Nah, di antara tarikh ini kita harus mengenal bagaimana tarikh Nabi kita Muhammad saw, Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad saw sejak mulai lahir sampai wafat. Begitu juga rasul-rasul yang lain dan termasuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw. Kemudian akan disusul pujangga-pujangga Islam, imam-imam dalam agama Islam dan sebagainya hingga kita dapat mengetahui bagaimana perjuangan mereka membawa manusia keseluruhannya untuk menjadi manusia-manusia yang bahagia, manusia-manusia yang selamat, manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, memang perjuangan agama Islam adalah membawa semua manusia kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalau saya kutip satu kata dari isi surat Nabi Muhammad SAW kepada raja-raja yang ada pada saat itu. Karena dakwah Nabi Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan saja, bukan dengan perbuatan saja, tetapi pun dengan tulisan. Yang mana raja-raja waktu itu diberi surat oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk Raja Mukaikis Mesir dan sebagainya termasuk Raja Heraklius atau bahasa Arabnya Herakl Raja Rum nah waktu itu diberi surat oleh Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh juru tulis Nabi di dalam surat itu ada tercantum aslim taslam nah kata-kata ini harus kita pegang juga aslim taslam masuklah kamu ke dalam agama Islam, tentulah kamu selamat. Satu kata ini atau dua kalimat ini ini menjadi pokok pangkal perjuangan agama Islam. Aslim taslam. Masuklah agama Islam agar kamu sampai selamat. Memang semua manusia mencari sel selamat. Tidak ada orang yang tidak akan selamat. Nah, maka itu dalam ajaran agama Islam ini setiap kita selesai dari sholat lima waktu <coughs> kita dianjuri agar minta atau mohon serta berdoa pada Allah SWT untuk kita mendapatkan apa? Keselamatan. Di dalam kita mohon, mendoa dan minta keselamatan, kita mengadakan pernyataan dulu bahwa juru selamat, pemegang selamat, maha pemberi selamat hanya satu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita adakan pernyataan datangnya selamat kembalinya keselamatan toh dari dan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sana kita berdoa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras Salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya jalukum. Ya Allah, engkaulah maha pemberi keselamatan. Nah, ini pertama ke Allahumma anta salam. Ya Allah, engkaulah maha pemberi keselamatan. Wa minka salam dan dari engkaulah ya Allah datangnya keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam dan kepada engkaulah ya Allah kembalinya keselamatan. Nah, sudah baru kita minta fahayina rabbana salat maka itu ya Allah hidupkan kami ini dengan selamat. Jadi kita minta agar kita hidup dalam dunia ini selamat. Selamat hatinya, selamat jiwanya, selamat pikirannya, selamat panca indranya, selamat tubuh badannya, selamat harta bendanya, selamat rumah tangganya, selamat anak turunnya, selamat kampungnya, selamat desanya, selamat kotanya, selamat negaranya, selamat dunianya. Sudah. Terus minta kita nanti akhirat wa adkhilnal jannata darussalam. Dan masuklah kami ini ya Allah ke dalam surga tempat keselamatan. Karena dalam akhirat tempat keselamatan hanya satu yaitu sur surga. Nah, baru kita muji Allah tabaraka rabbana wa ta'ala jalla jalal ikram. Nah, inilah saudara-saudara umpama kita ini tidak mempunyai doa hanya satu ini cukup mencakup dunia dan akhirat. Maka setiap selesai Salat lima waktu kita dianjuri dan disunatkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita mohon dan berdoa pada Allah SWT dengan doa salamah. Dengan doa selamat ini tadi. Nah, itulah. Maka itulah saudara-saudara, penting sekali kita mengenal biografi dan perjuangan Nabi Muhammad SAW terutama dan rasul-rasul yang lain. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi pujangga puja Islam, imam imin Islam dan sebagainya Maka karena malam ini kita mendapatkan sebutan an Umar ibn Khattab dari sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW itu siapa? Dan bagaimana batasnya? Saudara-saudara, yang dinamakan sahabat Nabi Muhammad SAW eh, ialah orang Islam yang berjumpa atau dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW kemudian orang itu tetap Islamnya sampai meninggal dunia itu dinamakan sahabat jadi seorang Islam berjumpa atau dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW lalu orang itu tetap Islamnya sampai meninggal dunia itu namanya sahabat walaupun tidak berbicara walaupun tidak mengetahui dan sebagainya tapi pernah dijumpai oleh Nabi atau pernah jumpa dengan Nabi itu namanya sahabat. Lah sahabat Nabi banyak sekali. Kalau kita lihat pada haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW tahun 10 Hijrah yang ikut haji sudah 100 lebih ribu. Jadi 100 ribu lebih yang ikut haji bersama Nabi Muhammad SAW. Lah yang tidak, lah kaum wanita dan lain-lain desa negeri dan sebagainya. Nah, jadi jelas sahabat Nabi Muhammad SAW ialah orang Islam yang berjumpa atau dijumpai oleh Nabi Muhammad SAW kemudian orang tetap dalam Islam sampai mati dalam agama Islam. Maka itu saudara-saudara umpama zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Lalu ada orang masuk agama Islam, tapi tidak pernah berjumpa pada Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dijumpai, itu bukan sahabat, tetapi termasuk tabi'in. Contohnya, ada di negeri Yaman waktu itu namanya Wais Al-Qarani. Ini sudah sering diceritakan sampai ada ulama-ulama yang membuat ceramah judulnya Uwais Al-Qarani. Judulnya Uwais Al-Qarani. Nah, Uwais Al-Qarani ini masuk agama Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Hidupnya di negeri Yaman. Karena sangat patuhnya pada ibunya, tidak berani meninggalkan ibunya. Dalam keadaan miskin, melarat, ibunya tidak punya anak lagi, hanya dia. Akhirnya tidak keluar-keluar dari negeri Yamannya. Jadi Uwais Al-Qarani seorang muslim hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan tidak pernah dijumpai oleh Nabi. Jadi Uwais Al-Qarani bukan sahabat, termasuk tabi'in karena berjumpa dengan sahabat. Begitu juga Raja Ethiopia, Raja Habasyah yang namanya An-Najasyi An-Najasyi itu raja Ethiopia, raja Habasyah. Setelah beberapa sahabat Nabi mengungsi ke sana dan dia waktu itu seorang yang beragama Kristen. Ahli kitab, pandai. Setelah sahabat-sahabat Nabi hijrah ke sana yang dipimpin oleh sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Nah, di sana masuk Islam ini orang. Setelah diadakan dialog soal jawab dan sebagainya dan sebagainya, mereka sahabat-sahabat Nabi membacakan ayat quran menjadikan Isa dan sebagainya dan sebagainya. bilang, ya inilah yang didapatkan Isa dulu. Dalam kitab-kitab Injil yang orisinil, yang asik, ya ini. Akhirnya spontan masuk agama Islam. Masuk Islam betul-betul. Tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan Nabi pun tidak pernah menjumpai karena dia tidak pernah ke Mekah dan ke Madinah dan Nabi pun tidak pernah ke Ethiopia. Nah, ini orang tidak masuk sahabat tapi masuk tabi'in. Malah saudara-saudara, ketika Raja Ethiopia ini yang sudah masuk agama Islam, yang namanya Najasyi, meninggal dunia, Malaikat Jibril turun memberitahu pada Nabi Muhammad SAW, Muhammad Raja Habasyah meninggal dunia. Sepontan Nabi mengumpulkan kaum muslimin diajak menyalati salat gaib. Nah, di sini jadi sejarah atau riwayat pertama adanya sholat goib Nabi dan beberapa sahabat menyalati siapa? Raja Haba Habasya ini. Ini mulai ada sholat goib. Nah jadi dengan demikian kita dapat mengetahui adanya nama sahabat laki-laki kah atau perempuan. Ah, lalu kalau orang yang tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tapi berjumpa dengan sahabat itu dinamakan tabi Ada seorang Yahudi. Dia ulama Yahudi. Bapaknya pun ulama Yahudi. Namanya Ka'bul Ahbar. Saudara-saudara yang ahli membaca tiba selalu kepetuk ya berjumpa dengan sebutan siapa? Wa'an Ka'bil Ahbar kan ada tuh. Ya. ya, yang ahli tibak tahu itu Ka'ab ahbar Siapa Ka'ab akbar ahbar ini? Itu tokoh ulama Yahudi. Orang tuanya juga tokoh Yahudi. Setelah masuk AA, ah, ah, masuknya agama Islam setelah Nabi wafat. Setelah Salah Bakar wafat, masuknya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, orang ini walaupun hidupnya lahirnya sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW karena usianya 160 dia berjumpa dengan Nabi, tahu sahabat-sahabat sebelumnya, tapi waktu itu belum menjadi orang Islam. Masuknya Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ah, maka orang itu Ka'bul Ahbar tidak termasuk golongan sahabat, termasuk golongan tabi'in. Nah, begitulah seterusnya. lah kalau tidak ketemu dengan sahabat, ketemu di tabi'in, itu namanya tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya begitulah pengikut-pengikutnya. Umar bin Khattab termasuk salah seorang sahabat Nabi. Bahkan setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi diangkat menjadi khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dua tahun lebih Sayyidina Abu Bakar wafat, yang menjadi khalifah ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab seorang yang gagah berani, tegas dan orang yang sangat zuhud dan orang yang sangat tunduk kepada hak dan kebenaran dahulunya waktu Nabi Muhammad SAW menyiarkan agama Islam dan pertama kali sampai tahun kedua, sampai tahun ketiga, sampai tahun keempat, kelima Umar bin Khattab ini salah satu orang yang sangat musuh kepada Nabi Muhammad SAW dan sangat anti kepada agama Islam hingga Nabi Muhammad SAW berdoa <coughs> Allahumma أعز الإسلام بأحب الأمرين إليك عمر بن الخطاب أو عمر بن هشام alias Abu Jahal. Sampai Nabi berdoa, Ya Allah, muliakanlah agama Islam ini dengan masuknya salah satu, bukan dua, salah satu ini. Orang yang engkau sukai ya Allah, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Amr bin Hisham alias, alias Abu Jahal. Sampai Nabi berdoa. Nah, memang kita mendoakan orang Walaupun orang itu anti pada agama Islam, kita doakan ya Allah berilah hidayat dia itu, biarlah dia masuk agama Islam. Ini boleh, kita mendoakan orang masuk agama Islam. Malah perlu sekali. Sampai Nabi bersabda, Allah mahdi qawmi fa'innam la ya'lam ya Allah orang-orang yang belum Islam, berilah hidayat, beri taufik, biar masuk agama Islam, biar sama-sama selamat dalam dunia sampai akhir, akhirat. lah waktu itu yang paling musuh pada Nabi Muhammad SAW bahkan paling anti pada agama Islam ialah yang namanya Umar bin Khattab ini dan masih muda, umurnya 20 tahun begitu. Pertama Nabi menyebarkan agama Islam, 20 tahun lebih lah, likuran lah istilahnya. Rupa-rupanya diterima oleh Allah SWT doa Nabi Muhammad SAW pada Umar bin Khattab ini. Pada tahun ke-6 setelah Nabi terutus, masuk tahun ke-6 setelah Nabi terutus, Umar bin Khattab ini keluar dari rumahnya dengan menghunuskan pedangnya mencari Nabi Muhammad SAW akan dibunuhnya. Sebab orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin, orang-orang reaksioner Quraisy waktu itu sudah mengumumkan siapa yang berani membunuh Muhammad akan mendapat hadiah ini dan sebagainya. Umar bin Khattab keluar siang-siang di, di Mekah panas terik. Pedangnya dihunuskan dengan langkah tegap waktu itu berusia ya begitulah 27 di antara 27 dan 30-an begitulah. Masih kakek. Seorang diri jalan dengan langkah yang tegap, dengan pedang yang terhulus, dengan hati yang sangat marah akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Waktu berjalan di tengah-tengah kota Mekah, ada simpangan jalan, ada seorang muncul. Seorang muslim yang samar, tidak terkenal. Dia ah, Umar kemana sampean? Kok gagah betul. Langkahnya tegap, pedangnya terhunus, mukanya begitu marah. Kemana? Ini Muhammad ini membuat macam-macam. Rencana akan dibunuh dia. Dia bilang, kenapa kamu saya bisa repot-repot? Saudara sampean dengan ipar sampean sudah masuk agama Islam. Coba kamu ke sana. Dengan suara ini terbalik, jadi sendernya terputar ini. Terbalik sudah. Kemana sekarang? Ke rumah saudaranya. Namanya Fatima. Ke sana. Kan dengar sama sih Betul, waktu sampai di rumah, dengan Umar bin Khattab di rumah itu ada orang baca-baca, ada orang omong-omong. Tidak tahu di dalam itu ada es, e, saudara perempuan Yasin Omar namanya Fatima, dan suaminya ada dua orang laki-laki lagi sedang mempelajari lembaran-lembaran Al-Quran. Waktu itu kan masih ayat beberapa toh. Masih terus lembaran. Sudah di pintu di di apa di pukul semua Omar digedor tanya yang dalam eh hey, siapa Umar bin Khattab dengar Umar bin Khattab orang laki-laki lari semua lari takut lo tahu bahwa ini anti dan sangat musuh pada Islam <clears throat> lari masuk di dalam sembunyi Saudaranya perempuan membuka pintu. Setelah buka pintunya, marah sama Mas. Eh, ada apa rame-rame tadi? Dia bilang, ada apa? Ya, saya dengar kamu sudah masuk Islam. Kamu sudah ikut Muhammad. Eh, saudaranya, mau apa kamu? Saya mencari hak dan kebenaran. Ada apa kau, Umar? Kalau saya menemui barang hak dan benar, apa tidak boleh ikut? <laughs> Pukul, dipukul sampai keluar darah. Nangis si adik perempuan ini. Dia bilang, Umar, apa layak saudara laki-laki memukul atau menempeling saudara perempuan hanya keluar darah, sudah diam kamu hadapi ke Muhammad. Sudah. Lalu saya lihat-lihat itu ada lembaran. Ini apa lembaran? Dipukul sama saudara. Jangan pegang ini. Kamu orang tidak suci. Jangan pegang. Ini catatan Al-Quran. Coba saya lihat tidak boleh. Kamu tidak suci. Kalau mau mandi dulu. Rupanya ikut mandi dulu. Ya mandi bersih bersih apa sudah entah bagaimana caranya waktu itu lalu Sayyidina Umar ambil itu lembaran diambil ayat Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Umar ini ahli bahasa dan penulis ahli sastra pandai setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim gemetar Umar ini Terus ayatnya Toha ma anzalna alaikal Qur'an alitasqa sambil beberapa ayat. Makin gemetar. ayat terjodoh tidak terasa gemetar suasana dia bilang loh kalau ini ajaran Muhammad betul dan jelas ini bukan omongan manusia saya ahli bahasa saya ahli sastra saya kenal tulisan manusia dan lainnya kalau gitu kalau betul-betul ini ajaran Muhammad kenapa kita musuhi loh spontan dibuka sudah hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah begitu wah kalau begini buat apa kita musuhi kita baik ikut saja Lalu dia omong sendiri, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengar Umar omong begini, laki-laki tiga tadi keluar semua. Keluar semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Umar. semoga doa Nabi berapa hari yang lalu Nabi Muhammad berdoa mendoakan salah satu dari sampean sampean ini. Ya sampean Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam itu Aisyah Jahal supaya masuk agama Islam rupanya sampean. Tanya, apa ini betul jalan Muhammad? Iya ini. Wah sudah, kita ikut saja. Mana Muhammad sekarang? Khawatir orang itu tanya, ada apa saya tanya? Nunda, sekarang saya sudah tahu. Oh Muhammad sekarang sembunyi dengan beberapa orang-orang Islam di rumah Pak Arkom bin Abil Arkom di bawah Gunung Sofa. Waktu itu 39 lah begitulah atau 40-an. Oh laki-laki dan 11 orang perempuan. Masih Islam masih itu. Jadi anggap 40 laki-laki dan sebelas orang perempuan muslimin muslimin masih itu waktu itu dan sembunyi Nabi karena sekota Makkah masih musuh semua datang ke sana Samar pedangnya sudah taruh <clears throat> datang ke sana digedor pintunya dilihat sama orang di dalam itu Umar bin Khattab lapor mana ya Rasulullah Umar bin Khattab datang bawa pedang takut semua sudah kata Nabi buka jangan takut buka dibuka dikawal dua orang dikawal pegangnya kata Nabi jangan pegang biar kalau dia datang untuk baik kita terima baik kalau dia datang tidak baik dia akan kena pedangnya sendiri Nabi tegak datang ke hadap Nabi dipegang tali pedangnya ini jadi ikat-ikat pedangnya itu dipegang oleh Nabi didudukkan aslim ya Umar masuklah Islam hei Umar semoga kamu dapat hidayah Allah loh dipegang oleh Nabi itu gemetar Umar bin Khattab kena kewibawaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemetar terus duduk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Bersyahadat. Setelah bersyahadat orang setempat itu dari seninya bertakbir dengan suara gemuruh sampai terdengar dari jauhan. Nah, saya nomor ini orang radikal, tegas dan berani. Setelah masuk agama Islam sudah tanya, ya Rasulullah, Islam ini betul enggak? Tanya, Islam ini benar apa enggak? Iya betul. Kenapa tidak benar? Islam eh, hak benar. lo kalau benar kenapa sampai sembunyi-sembunyi begini? Wah Umar sampai tahu. Kita ini masih di musuh orang sekota Mekah. Kita hanya sekian ini. Jadi terpaksa ini siasat. Kita diam-diam begini sembunyi. Tidak usah, mari keluar. Sudah ngajak keluar. Saya memimpin, jangan khawatir. Akhirnya keluar. Dipimpin oleh Umar bin Khattab waktu itu ya masih umur antara 27 dan 30 hmm. dan Sayyidina Hamzah ini paman Nabi juga masih muda ini barisan anggap 40 orang Mas ini barisan jalan dengan Nabi ikut dikawal oleh Umar bin ke Ka'bah tawaf di sana jadi mulai demonstrasi Islam langsung digerakkan oleh Senomar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunjukkan dia sudah agama Islam sudah orang-orang takut pulang sudah pulang alhamdulillah kita Nabi sebab itu Umar bin Khattab dinamakan Al Faruq dinamakan Al Faruq sudah selesai keluar sendiri sama Umar keluar sendiri orang-orang ke Abu Jahal Abu Jahal itu khalnya paman dari ibu sudah orang-orang duduk di masjid Ka'bah situ banyak orang, -orang musikin Abu Jahal dan kawan-kawannya kucuk dan sana Umar datang sendiri hei eh, jamaah semua saya sudah masuk Islam saya ikut Nabi, saya keluar dari kufur, dari syirik, dari penyembahan berhala, itu batal, itu tidak benar. Sekarang sama masuk agama Islam, saya sungguh-sungguh sudah tahu kebenaran. Mari sampai saya ikut, sudah menjadi mubalir, Spontan mengajak, sampai timbul kelas dan sebagainya. Ini Umar bin Khattab. Nah, jadi saya Umar bin Khattab begitulah masuknya agama Islam. Nah, sampai dia menjadi agama Islam, betul-betul dia ini ada orang yang diberi keluhuran oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, maka kalau kita lihat beberapa kejadian-kejadiannya banyak pendapat Sayyidina Umar lalu spontan Al-Qur'an turun. Nyatanya jelasnya itu ini. Sayyidina Umar usul atau mengajukan pendapat pada Nabi Muhammad SAW kemudian Al-Quran turun jadi Al-Quran nyocoki usul Sena Umar tapi dalam taat duban tidak boleh kita katakan begitu tidak kan boleh loh. Sena Umar menyocoki Al-Quran jangan kita katakan Quran nyocok Umar nah, tapi kejadiannya usul Sena Umar usul jadi mengajukan pendapat kemudian turun termasuk ada seorang kepala atau pemimpin kaum munafikin namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sudah. Anaknya namanya juga Abdullah. Masuk agama Islam, sahabat Nabi. Lalu <coughs> meninggal dunia si bapak tadi. Ini terkenal orang munafik, terkenal. Jadi si anak malu toh bapak meninggal dunia walaupun bagaimana kan ikhtiar mencari keselamatan, mencari keluhuran dan sebagainya. Minta ya Allah tolong samin salati. Tapi ini orang terkenal ini yang mati terkenal orang munafik, rasul munafikin pembesar munafik. Cuma anaknya atau putranya muslim betul-betul dan sahabat Nabi betul-betul. <coughs> Kata Nabi ya, coba karena belum ada perintah, belum ada larangan dari Allah, coba saya usahakan. Berangkat, Nabi dan sahabat Selama dengar datang, Nabi dengan beberapa sahabat jalan ini di, di, dihadapi mukanya begini Ya Rasul kemana? Ini bapaknya meninggal dunia, minta saya sholat. Wah, ini munafik ini. Pembesar munafik, bagaimana Umar? Eh, bagaimana ya Rasulullah? Duh Umar, ini tidak ada perintah, tidak ada larangan dari Allah, belum ada apa-apa. Saya ikhtiar, saya usahakan. Kalau diterima Allah, diterima, tidak ya terserah. Saya hanya ikhtiar, ya kesian ini anak. Bapaknya meninggal dunia, dia ingin dan minta saya menyalati Sayyidina Umar ini mengomel, wah ini munafik bagaimana, ini musuh Allah, musuh Rasul, bagaimana, bagaimana. Ya Umar tidak ada, belum ada perintah, belum ada larangan. Jalan Nabi. Sampai Nabi menyalati. Setelah nyalati, keluar dari persalatan itu turun ayat Al-Quran. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Wala takum ala qabri. Hei Muhammad, jangan sekali-kali menyalati golongan itu dan jangan berdiri di kuburannya panggil Umar sini. Nah, inilah baru turun ayatnya. Nah, jadi beberapa kejadian kurang lebih 14 kejadian Sayyidina Umar mengusulkan sesuatu lalu turun Al-Qur'an. Nah, ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan terkenal ialah orang khalifah yang sangat adil dan selalu memperjuangkan apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW dan inisiatifnya banyak sekali. Nah, itu. Nah, jadi saudara-saudara kita dapat mengetahui sekedar siapakah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis inna amal bin bin niat. Nah, lalu empat sahabat yang terbesar ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang nantinya menjadi khulafa ar-rasyidin, kilir Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Empat-empat ini yang dua Abu Bakar dan Umar adalah mertua Nabi Muhammad SAW dan Uthman serta Ali adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Empat-empat ini yang dinamakan khulafaur rasyidin. Nah, inilah. Maka penting sekali kita dan keluarga kita, anak-anak kita, jamaah kita, kaum muslimin dan muslimat mengenal biografi atau riwayat hidup serta perjuangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal amal bin niat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu dengan niat. Jadi dalam agama Islam ini kita dituntun kalau kita menjalankan apa-apa <clears throat> harus kita pasang hati kita ini dengan kita tetapkan maksud dan tujuannya kalau kita pahami, memang hidup kita dalam alam dunia ini toh ada maksud dan tujuan. Toh ayat sebelumnya sudah menjelaskan. Jadi kita manusia ini anak turun Adam dan Hawa hidup dalam dunia yang sementara ini serba dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ada maksud dan tujuannya. Loh, maka di sini saudara-saudara, kalau orang itu mengenal dan mengetahui serta menyadari maksud dan tujuannya, lalu dia berjalan menuju kepada maksud dan tujuan hidupnya, akan menjadi orang selamat. Dan orang yang tepat dalam perjalanan hidupnya. Tapi wa na'udzubillah kalau orang itu tidak mengenal dan tidak mengetahui serta tidak menyadari maksud dan tujuan hidupnya, hingga dalam perjalanan hidupnya tidak menuju kepada maksud dan tujuan hidupnya yang ditetapkan oleh yang mem membuat hidup maha pembuat hidup ialah Allah subhanahu wa ta'ala nah, kalau sudah orang tidak tahu dan tidak mengenal maksud dan tujuan hidupnya hingga perjalanannya tidak menuju kepada maksud dan tujuan itu menjadi orang sesat nah, jadi di dunia ini ada orang yang tepat dan ada orang sesat sesat. Nah, di sini masalahnya. Adapun orang yang mengaku atau tidak, pokok bukti dan kenyataannya dan dinilai oleh Allah nanti akibatnya begitu. Maka nantinya keluar dari dunia ada keluar dengan tepat, ada keluar dengan sesat. Yang keluar dari dunia dengan tepat, tahu tujuan dan maksudnya sebagaimana digariskan oleh Allah SWT, langsung surganya nikmat terus. Tapi keluarnya dengan sesat, karena dia tahu maksud dan tujuannya ditentukan oleh Allah, diterima oleh Allah, tidak dimasukkan surga tapi dibuang di alam sengsara alam siksa, alam neraka. Nah, inilah saudara-saudara. Loh, maka kita orang-orang Islam yang mengenal dan mengerti hal demikian tidak boleh mengambil sendiri, harus ini disampaikan kepada masyarakat ramai, kepada seluruh manusia, golongan apapun, bangsa apapun, zaman apapun, supaya mereka sama-sama selamat. Nah ini, adapun orang mau, ya baik, tidak mau, lakum dinukum, waliyadin, Peres. Tapi kita wajib memberitahu. Nah inilah maka begitu juga dalam semua gerak-gerik kita ini harus dipasang maksud dan tujuannya. <coughs> maksud dan tujuan. <coughs> Jadi maksud dan tujuan dalam segala sesuatu yang kita lakukan ialah keriduan Allah Subhanahu wa taala. Artinya lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka apa-apa yang kita tujukan demi keriduan Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk Allah subhanahu wa ta'ala itu dinamakan ikhlas. Sebagaimana ayat sebelumnya sudah saya sampaikan. Jadi ikhlas itu adalah menuju dengan segala sesuatu amal perbuatan dan gerak kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendiri lah menuju kepada Allah SWT ini bagaimana? Nomor satu, takut siksanya kalau kita tidak menjalankan apa mestinya. Nomor dua, kita ingin janjinya, artinya pahala. Nomor tiga, demi kita menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi tiga-tiga ini kandungan daripada tujuan lillahi ta'ala alias ikhlas. Kalau tiga-tiga ditambahi lagi, tidak ikhlas itu. Apa? Ya demi syukur pada Allah, ya ingin pahala dari Allah, ya takut siksa Allah, ya akan dipuji mertua. Wah ini, bahaya ini, kandilan satu ini. Ini tidak usah dikandilkan ini. Mertua muji atau tidak muji bukan jadi soal. Pokok kita syukur pada Allah, dan kita ingin pahala dan janji dari Allah serta kita takut siksa Allah karena semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu saudara-saudara, di dalam kita mengamalkan sesuatu menurut istimbab atau penggalian ilmu-ilmu oleh ahli-ahli hukum alias fukoha dari hadis ini kalau begitu amal-amal perbuatan yang akan kita lakukan harus kita pasang juga pernyataan tujuannya apakah itu sholat apakah itu sholat wajib apakah itu zuhur apakah asar apakah sunnah kalau kita mandi apakah mandi wajib apakah mandi sunnah kalau kita puasa apakah sudah puasa wajib dan sebagainya dan sebagainya nah di sini harus kita apa pasang jadi jelasnya pertama kali semua amal perbuatan kita, bacaan eh, dan ucapan kita, amal perbuatan kita dan segalanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam pelaksanaannya apa-apa yang merupakan amal perbuatan harus kita pasang dan kita adakan pernyataan tujuannya alias niatnya. Nah, inilah niat. Nah, maka itu apa sih maknanya niat itu? Niat itu apa maknanya? Kalau kita ngaji bahasa Arabnya, nawa yanwi niatan Apa niat itu? Aniyatu artinya al kostu kosot itu apa? Tujuan. Jadi aninya sama dengan al kostu Kalau kita maknai dengan bahasa kita sini adalah tujuan. Nah, sudah. Lalu dalam syariat, <clears throat> dalam syariat, sekarang istilah syariat, dalam syariat, dalam istilah syariat, niat itu ialah menuju sesuatu amal perbuatan bersama dengan permulaannya. Qastu syai'in muktarinan bifi'lihi. Menuju sesuatu bersamaan atau berbarengan dengan amalnya, perbuatannya. Nah ini cara syariah nah, contohnya, sekarang saya sholat. Dalam saya melakukan sholat, sholat wajibkah atau sholat sunnah, permulaan sholat itu apa? Takbir. Permulaan sholat adalah takbir. Seperti penutup sholat, salam. Nah, ini namanya sholat. Jadi permulaannya takbir, penutupnya taslim. Di dalam saya melakukan sholat, masuk sholat dengan saya membaca Allahu Akbar dalam hati saya saya sertai pernyataan tujuan saya yaitu niat sholat sholat apa terserah sholat apa tadi anggap sekarang sholat maghrib sudah di mulut saya membaca Allahu Akbar di hati saya usali fardal maghribi usali fardal maghribi Nah kalau kita sekarang sholat di sini Allahu Akbar, ini baca Allahu Akbar, artinya ke pasar. Bagaimana? Nggak jadi, tidak ada niatnya. Waktu saya Allah, ini baca Allahu Akbar, arti saya begini. Nanti ke pasar mau beli kain. tidak ada niatnya itu sholatnya, tidak ada pernyataannya. Jadi sholat kambang. tidak jadi, tidak sah. Nah, jadi niat itu <coughs> pernyataan yang ditaruh dalam hati dan dibarengkan dengan permulaannya. Ah, kita wudhu sekarang. Mulai wudhu apa? Membasuh muka. Ini permulaan wudhu kan basuh muka. Nah, itu wajibnya. Kita waktu basuh muka dalam hati kita ada pernyataan nawa itu fardal wudhu. Nah, begitu seterusnya. Kita masuk haji sudah pakaian ihram apa berangkat mau haji niat itu hajjah wa ahramtu billahi ta'ala Orang melakukan zakat, begitu. Apakah ambil berasnya dulu, apa uang, apa yang zakatkan dia? Atau aku memberikan, memberikan orang ini, memberi, aku memberikan artinya saya niat zakat, apa fitrah. Nah ini untuk siapa? Saya, Pak Anesu saya, dan sebagainya. Nah ini harus perma, dilakukan dengan permulaan amal perbuatan. Lah kalau tidak mungkin bagaimana? Islam enteng, Islam ringan, Islam ini luas dalam peraturan hukum syariat Iza dhaqal amru etasaa. Apabila sempit perkara itu menjadi luas. Jadi dalam Islam ini tidak ada deadlock itu tidak ada. Jalan buntu itu tidak ada. Coba cari kalau kita bahas apa dalam Islam jalan buntu tidak ada. Orang tanya, loh, katanya niat tadi itu harus bareng dengan permulaan kan gitu. Sekarang orang puasa, permulaan kapan? Permulaan puasa kan fajar, naik fajar mulai kita puasa. Nah, apa waktu itu kita pakai? apa-apa yang sering setel pasti tepat la lifullah nafsan illa wus'aha. Nah, inilah saudara-saudara. Nah, jadi kita sudah tahu niat yang disebutkan oleh, oleh hadis Nabi Muhammad SAW ialah tujuan di dalam kita menjalankan amal perbuatan harus nilai ta'ala. Dan di dalam kita melaksanakan amal perbuatan itu harus disertai dan pembukaannya dengan pernyataan tujuan itu alias niatnya. Nah, niat itu di mana tempatnya? Wa mahalluha al qalbu. Tempatnya niat dalam hati. Nah, manusia ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai pusat yaitu hati yang merupakan segumpal daging dalam tubuh manusia kalau itu baik seluruh badannya seluruh tubuh badannya menjadi baik kalau itu rusak seluruh <coughs> badannya menjadi rusak maka pembinaan Islam dilakukan pertama kali yang menjadi sasaran apa? Hati. Nabi-nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad SAW yang menjadi eh, yang menjadi sasaran pertama menjadi sasaran pertama menjadi objek dakwah pertama apanya eh, manusia ini apanya hatinya hatinya dulu sebab hati ini adalah pusatnya manusia semua apa katanya hati kita datang ke sini digerakkan oleh hal hati hati kita gerak kaki ikut dan sebagainya umpama hati kita tadi itu tidak gerak sudah tidak akan berangkat saya akan tidur hati mengatakan akan tidur bisa eh, dapat berangkat sini tidak ya tidur jadi apa apa dengan hati ya jadi Allah SWT memberikan hati lalu orang agak mendalam ini ya yang dinamakan hati itu yang mana apa yang bentuk bentuk yang seringkali gambar gambar daun waru itulah ya itu kalau dalam syariat lahmun sonau bariun lahmun sonau bariun apa bentuk ini itu bukan itu bentuk saja yang nama hati di mana di dalamnya itu ada apa itu latifatun robbaniyah itu manusianya itu pokoknya saya berbicara dengan saudara saya ini berbicara dengan orang-orang ini apanya yang saya bicara hatinya walaupun walaupun andi kata matanya kejam, merem, nggak apa-apa, pokok hatinya melek. Bukan perlu hatinya loh. <laughs> Jadi kita ajak bicara apanya? Hatinya. Kalau saya tegur sampean, saya merasa senang, merasa jengkel, marah, itu apanya? Hatinya. Bukan saya ini marah, tangannya begini, tangannya marah. Bukan tangannya marah, tapi apanya? Hatinya. Nah, jadi pokoknya manusia adalah hati. Maka Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasad kullu, wa idza fasadat fasadat jasad kullu, ala wa qalbu." Ini dibina dulu. Nah, bagaimana membina hati manusia? Dikenalkan dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali manusia dikenalkan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dimakrifatkan adanya Allah SWT hingga hati itu percaya, yakin dan beriman adanya Allah Subhanahu wa taala. Baru kalau sudah masuk ini semua tunduk. Apa buktinya? Tadi sudah ceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu antinya pada Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai riwayatnya tadi begitu setelah hatinya dibuka oleh Allah dimasuki agama Islam spontan seluruh tubuh badannya patuh taat kepada Islam hatinya baik nah maka walaupun hati ini bagaimanapun kalau sudah mendapatkan sinar agama Islam terbuka Nah, maka saudara-saudara toh sudah pernah saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdihu yasrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan diberi hidayah jalan yang lurus untuk tercapainya kehidupan baginya dalam dunia sampai akhirat yang baik, mulia dan selamat dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Islam. Nah ini dibuka dadanya. Kalau sudah dada masuk, sudah. Nah maka kita-kita ini sekarang harus kita bina hati kita. Kita sucikan. Sudah saya contohkan. Kalau hati ini betul-betul suci, sudah sadar, aman kampung. Anggap ada sepeda di muka sana, tidak terkunci. Tapi orang-orang semuanya sudah hatinya bersih, sadar, tentang kebaikan, keburukan, tahu. Dia jalan, oh, ada sepeda, kok dari kunci loh. siapa punya uang kesian orangnya. Mesti ngatakan kesian loh, kok dari kunci siapa? Sudah begitu saja. Tapi kalau hati ini tidak bersih, hati tidak sadar, hati belum dibina, lihat sepeda, hmm, kebetulan. Wah ini sepeda dilihat tidak terkunci. Hati memberikan kontak pada mata. Mata, lihat, terkunci enggak? Mata memandang, Wih, enggak terkunci. Beri kabar hati. Hati, enggak terkunci. Masa? Iya. Kaki diperintah, kaki jalan. Jalan. Sudah jalan, sudah dekat, tangan diperintah, tangan. Pegang, raba, gerayono. <laughs> Kata Haji kok gerayai, kunci enggak? Lihat, wah betul. Perintah lagi nih tempat telinga, telinga dengarkan ada suara orang enggak? Mata coba lihat, ke sana ke sini ada orang enggak telinga memberikan kabar pada hati mata memberikan kabar hati nggak ada orang nggak ada suara apa apa pun nggak ada orang betul betul sudah spontan semua diperintah naik anjlok diancap ya. anjap ablas lari ablas itu dari apa itu hatinya yang tidak sadar hatinya yang tidak baik jadi kalau akan kita membina diri kita keluarga kita dan anak-anak kita sama kita, hati ini pertama kali harus kita makrifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah makrifat kepada Allah, dapat nur, dapat cahaya. Jadi jadi bercahaya hati ini, padang sudah. Bagaimana padang? Tahu hak, tahu batal, tahu benar, tahu salah, tahu hak orang, tahu keadaan dan sebagainya. Nah, ini baru. Nah, maka itulah menjadi pokok pangkal adalah hati manusia Nah, maka semua amal perbuatan harus ada niat. Niat itu tempatnya dalam hati. Nah, ada pun kita akan lakukan, caranya, prakteknya kita perbaiki dulu, sudah tenang, baru kita amalkan. Maka ada seorang ulama besar ahli hukum yang bernama Syekh Ibnul Ruslan mengatakan, "Fasahihin niyata qabla al-amali wa'mal biha makrunatan bil awali." Dan benarkan niat itu, betulkan niat sebelum beramal. Soal apa-apa tenangkan dulu, tenang sudah. Terus baru lakukan. Pak Malbia makrunatan bil awali. Nah, inilah sudah saudara Jadi jelas innamal amal bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan dengan maksud dan tujuan dinyatakan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Nah, karena itu wa innamal likulli imri'in manawal dan sesungguhnya setiap manusia akan mendapatkan balasan mereka hasil menurut apanya menurut niatnya <clears throat> niat yang baik yang diterima oleh Allah niat yang baik yang nggak diterima apa niatnya sudah lalu niatnya apa apa ya macam-macam saya niat menikah wajib ya dapat sudah saya contohkan begini ada seorang berumah tangga anaknya dua istrinya ibu bapaknya ikut dia ya tidak cukup kehidupan si orang ini tiap pagi keluar lho Pak kemana sampai loh saya ini keluar cari rezeki anggap pasaran saudara saya mau ke pasaran mau aja mau ya cari cari rezeki mau jual jual ini mau jual perlunya apa saya ini keluar mencari nafkah mencari rezeki mencari kasab demi memberikan belanja keluarga saya kebetulan ikut saya semua istri saya anak saya dua dan ibu bapak saya kebetulan sudah tua ada sini jadi saya menanggung jawab saya harus menjadi apa nafkah keluar dari rumah ini nawaitunya itu apa cari nafkah nafkah terhadap istri anak dan ibu bapak yang tua atau melarat ini hukumnya wajib wajib ini kalau tidak berdosa Loh, saya sekarang keluar mencari nafkah nafkah ini wajib untuk saya laksanakan Loh keluarnya ini menjadi amal soleh, menjadi ibadat yang besok dijamin oleh Allah pahala yang besar. Jangan lagi di akhirat. Di dunia ini kerja kerja kerja kerja kerja kerja jam 4 pulang pulang payah sudah kan payah toh anggap bos pasaran sana pasaran singosari pasar bulawang ke sana payah sudah bawa kain bawa itu atau orang keliling jual puhung jual semangka jual apa kan payah toh Ah. tapi Nawa itu pagi-pagi tadi mencari apa? Nafkah demi pelaksanaan kewajiban. Kelu, eh, pulangnya sore itu saja dosanya sudah terlebur. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man amsa kalan min talabil halal, amsa ma'furan lahu. Barang siapa yang datangnya sore-sore payah dari mencari halal, orang itu sore-sore terlebur dosanya. Ini belum pahala alam akhirat. Nah, jadi Islam ini jangan dianggap hanya sholat saja dapat pahala, tidak. Kerja itu dapat pahala, tani dapat pahala, mengurusi rumah tangga dapat pahala. Sampai saya katakan keliling tadi dapat pahala, asal tahu caranya. Anggap jualan. Bagaimana? Nah, ya, cari nafkah. Dapat, Alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Bohong saya satu pikul payu semua, lalu apa? Laku semua, Alhamdulillah. Rezeki. Besok keliling nggak payu, nggak laku. Bagaimana? Ya, Alhamdulillah. Keliling-keliling jam empat, tidak laku, Alhamdulillah tidak laku Ya insya Allah bisa dong. Orang tanya, gak payuk alhamdulillah oh, apa sih? <laughs> ya. Nah ini kalau orang sudah ma'rifat pada Allah tahu saya ikhtiar, saya usaha, tapi Tuhan yang menentukan. Saya kemarin ikhtiar, laku semua, dapat untung 5 ribu. Tapi ini hari saya jalan, kok tidak laku bagaimana? Ya, saya sudah ikhtiar, saya bukan malas ikhtiar, keliling kampung, teriak-teriak, pohong-pohong, macam-macam lah. Tapi kok tidak laku bagaimana? Ya Alhamdulillah belum diberi oleh Allah. Dan Alhamdulillah bohong saya woto. <laughs> butuh, woto. <laughs> Gimana? Lakar woto apa? Ya, Alhamdulillah kak kalau <laughs> gitu. Ya apa? Alhamdulillah. Kata isinya, payu pak? Enggak, gak payu. Ya apa? Alhamdulillah. Lo gak baik alhamdulillah. Lah wote bumi. Nah, <laughs> siapa tahu nah ini tawakal pada Allah sekarang tidak laku alhamdulillah besok karena sabarnya dan makrifat pada Allah keluar oh, ada orang membeli lebih mahal dari hari ini nah, siapa tahu ini kalau kita selalu hubungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna sudah sudah. Maka wa inna malikul mulkul limri'in ma nawah maka setiap manusia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, maka kita kesemuanya di dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam masyarakat apa saja jangan ada tujuan selain Allah Subhanahu wa taala agar amal kita ini bersih, suci, tidak ada pamrih apa-apa tapi sebetul-betul lillahi taala. Soal apa? Wa inna malikul limri'in manawa setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Nah, kalau lihat Allah ya kembali kepada Allah, kalau tidak ya tidak Allah tidak mau terima. Nah, ini. Lalu haji bikinnya berat apa enggak? Kadang-kadang orang tahu, wah cukup repot. Tidak berat. Islam enteng, gampang. Ini ringan. Kenapa? Masing-masing kan punya hati. Masing-masing bisa menanam dalam hatinya, menggerakkan tujuannya kan bisa toh. Ini tidak berat. Dan enggak berat. Jadi tidak ada ajaran Islam yang kontras dengan keadaan manusia. Enggak ada. Sudah setelah saya katakan. Nah inilah saudara-saudara maka saya rasa untuk sekedar yang saya sampaikan sampai sekian saja dulu dan hadisnya masih ada insya Allah pengajian akan datang saya lanjutkan faman kana hijratuhu di sana akan kami lanjutkan karena mungkin ada beberapa soal ada pertanyaan agak banyak dan penting semuanya saya rasa pengajian saya sampaikan ini saya cukupkan sekian saja dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan keridhoannya dan semoga kita menjadi orang yang bahagia, mulia dan selamat dalam dunia sampai dalam alam akhir Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selaku pimpinan tadi bahwa kita sediakan satu kesempatan yang baik eh, kepada yang terhormat Bapak Sugiono selaku Wali Kota Madya Malang untuk memberikan sepatah dua kata-kata kepada beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. majelis taklim yang berbahagia Bapak Ustadz Ali dan Bapak-Bapak para ulama saya merasa bergembira sekali bahwa pengajian dari majelis taklim ini benar-benar makin mantep karena saya melihat walaupun tempatnya di luar tapi dengan tekun mengikuti pengajian ini. Kemudian kalau saya datang di tempat ini, sebenarnya saya ingin juga mendengarkan pengajian ini, yang berarti saya juga ingin belajar sih. Tetapi saya tidak tahu kenapa harus berbicara di tempat ini saudara sekalian sebetulnya kalau kita mendengarkan ceramah tadi kita hidup di dunia itu sudah tahu memisahkan mana yang baik dan mana yang jelek kalau yang baik itu yang menang kita menjadi baik tetapi bagian besar itu yang jelek itu yang menarik pada kita ini kita mengikuti pengajian khutbah-khutbah dan lain sebagainya apalagi kalau kita tidak pernah mengikuti kemudian juga tadi diceritakan seseorang yang masuk agama Islam yaitu Umar bin bahwa begitu masuk akhirnya menjadi orang besar dan menjadi sahabat Nabi. Tetapi kenapa kita ini sudah tahu mana yang baik, mana yang jelek, kok tidak bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu menjadi tantangan kita. Sebab kalau kita benar bahwa sudah melakukan dengan yang baik juga tadi disebutkan bahwa pada akhirnya kita hidup itu ingin hidup berbahagia berbahagia ini tahu memisahkan mana yang baik yang jelek dan berbahagia ini kalau kita benar-benar dapat melaksanakan tuntunan dan ajaran agama Islam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu majelis taklim saya kira juga menjadi tantangan agar bisa menjadi contoh kepada kita semua. Saya kira itu sajalah. Eh, rambutan malam ini dan saya karena masih ada waktu untuk tanya jawab sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Pak Wali yang telah walaupun dalam eh, dalam kesempatan yang sangat sempit ini saya kira isinya semua kita sudah mafhum mana arahnya dari cukup padat katanya apa baiklah para hadirin jamaah majelis taklim yang kami hormati kita lanjutkan saja acara tanya jawab ada banyak beberapa pertanyaan oleh karena itu sekali lagi kepada para penanya apabila pada kesempatan malam ini belum dapat terjawab dapat ditunggu pada kesempatan yang akan datang Eh, pertanyaan yang pertama apa ada empat pertanyaan yang datangnya dari generasi muda dan Kasim yang pertama samakah antara nasib dan takdir bila tidak sama mohon diberikan penjelasan terus kemudian yang kedua Sholat sunnah sesudah asar dan sesudah subuh tidak diperbolehkan Mohon dijelaskan alasan-alasan dan dasar hukumnya Pertanyaan yang ketiga Bolehkah tato cocokan saya kira ini Gambar pada tubuh ini menurut agama Islam Dan apabila tidak boleh bagaimana atau apa hukumnya apabila seseorang telah terlanjur ditato pada tubuhnya Empat bagaimana hukumnya seseorang mengambil kredit di bank dalam pertanyaan pertama samakah antara nasib dan takdir nasib itu pun dari takdir nasib ibu tun, eh, nasib ibu itu pun dari takdir. Nah, semua ini kalau kita sudah mempelajari akidah secara mendalam, semua itu adalah dari kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala alias kesemuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu manusia ditentukan oleh Allah akan mendapat keuntungan sekian ada orang ditakdir tidak mendapatkan keuntungan. Ada orang nasib baik, ada orang nasib buruk dan sebagainya. Ini kesemuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita ini nggak tahu. Siapa tahu nasibnya besok, besok lusa kan nggak tahu. Tahunya kita-kita ini tahunya kalau sudah terjadi, tapi kesemuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan inna dijelaskan innallaha kataba maqadira kulli syai'in qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa am Allah sudah mencatat menentukan takdirnya segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi 50 ribu tahun. Nah, semua ini sudah dicatat oleh Allah di Lauhul mahfud wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Toh tadi sudah kita baca tuh. Dalam surat Yasin kan ada tuh wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nah, segala sesuatu sudah kami catat dalam Lauhul mahfud Nah, jadi termasuk orang itu bahagiakah atau orang itu uh, celakakah atau orang itu nasib baik atau tidak kesemuanya sudah tercatat tapi kita nggak bisa tahu sudah saya contohkan tadi kembali pengajian tadi Nabi berdoa salah satu ya Allah muliakanlah Islam ini dengan masuknya salah satu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham yang dapat nasib baik yang mana Umar bin Khattab ini kan tidak loh tahunya dari mana kita ini tahunya setelah sel selesai nah selesai setelah selesai Umar masuk, Abu Jahal saya mati, mati kafir. Baru kita tahu. Nah, jadi jelas nasib itu pun dari takdir Allah SWT. Bahkan segala sesuatu dari takdir Allah SWT. Tapi kita tidak boleh mundur daripada ikhtiar, mundur daripada usaha, mundur daripada perjuangan karena alasan takdir. Apa sudah tahu? Nah, kan belum. Sudah besok ke kerja, ke toko, ke pasar. Enggak sudah terabang takdir melarat. <laughs> Jangan kata takdir melarat. Oh berapa takdir melarat? Apa tahu kalau sudah takdir melarat? Tidak. Pokok bismillah keluar. Sambil saya contohkan, jalan orang jual pohon keliling, laku lima ribu. Ini nasib baik tapi <laughs> ya. Tapi dia tahu, alhamdulillah besok kerja ikhtiar, lu kok tidak laku kenapa? <laughs> sudah nasibnya ya, nasib takdir tapi karena dia tahu alhamdulillah besok ada lagi ah begitulah maksudnya Nah, jadi jelas saya jawab dengan ringkas saja nasib pun dari takdir nah, segala sesuatu biqadaillahi wa qadarihi nah, ini masalah kedua sholat ah, sholat sunnah memang peraturan syariat peraturan syariat ini sudah diaturnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pertama kali harus kita sadar dulu apa? Bahwa apa yang diwajibkan oleh Allah atau dilarangkan oleh Allah itu rata-rata kita tidak diberitahu apanya, mengapanya. Rata-rata. Kenapa? Walaupun nanti kita bisa bahas, tetapi tidak ditunjukkan rata-rata. Sampai sholat, subuh dua rakaat, dohor empat rakaat, asal empat rakaat, maghrib tiga rakaat, isya empat rakaat. kenapa Kenapa? Nah, kita nggak tahu, pokok kita diperintah begitu. Kenapa puasa kok Ramadan, tidak puasa Rabiul Awal? Loh, kenapa? Kita wudhu kok dibasuh muka ini, tangan ini kok tidak mandi semua saja. Kenapa? Nah, begitu juga sholat ini dilarang pada waktu ini, sholat dilarang pada ini, ini kesemuanya ada suatu peraturan pertama kali harus ada keyakinan ini perintah dari Allah saya tahu atau tidak tahu saya taslim pada perintah Allah nah, sudah tetapi sudah secara ada kalanya diberitahukan sekedar dan ada kalanya diterangkan <clears throat> oleh <clears throat> Nabi Muhammad SAW dan ada kalanya dibahas oleh ulama-ulama Islam ketika menghadapi kaum rasionalis <clears throat> karena agama Islam ambil akal agama Islam akal jadi pertanyakan mengapa, kenapa, apa hikmahnya dan sebagainya, dan sebagainya ini sudah dihadapi oleh ulama-ulama yang ahli hingga dapat dijawab. Nah, jadi ada kalanya dari Quran, ada kalanya dari hadis, walaupun tidak banyak sekedar-sekedar, nah, termasuk adanya sholat yang dilarang pada lima waktu bukan semua sholat. Nah, Hanya kita tahu dulu yang dilarang hanya dua macam sholat sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir dan sholat sunnah bebas sholat sunnah mutlak namanya cuma dua ini yang dilarang <clears throat> sholat sunnah yang sebabnya mu akhir sebabnya akhir saya sholat karena ada asbab nanti contohnya bagaimana saya akan andil Pak ini haji baik apa enggak kan belum andil ke saya saya belum andil tapi saya akan andil loh saya akan andil